Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. أشهد an la ilaha illallah الله وحده syarikalah. شريك له وأشهد أن محمدا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah. Sesungguhnya kita telah memasuki satu Syawal. Maka berkata penyair, Laisal Eid liman labisal jadid wa innamal Eid liman ta'atu liman ta'atu tazid. Kata penyair, bukan yang dinamakan Eid itu adalah orang-orang yang memakai baju baru. Hanyalah yang dinamakan hari raya adalah orang-orang yang bertambah ketaatannya. Sehingga ibadah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Maka yang diinginkan dari selesainya kita dari bulan Ramadan agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatakabballahu minal muttaqin." Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita beberapa amalan ketika kita selesai daripada ibadah yang sangat agung ini yaitu puasa di bulan Ramadan kemudian qiyamul lail atau salat tarawih di malam harinya agar kita semakin bertambah amalan kita agar kita semakin bertambah iman kita agar kita semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang diinginkan daripada ibadah tersebut. Karena orang-orang yang semakin bertambah ketaatannya setelah selesai dari satu amalan yang besar kemudian masuk ke amalan yang lain yaitu melakukan amalan yang lainnya setelah dia selesai dari amalan tersebut disambung dengan amalan kebaikan maka kata para ulama itu adalah tanda-tanda dari diterimanya amalan orang tersebut di bulan Ramadan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu, man soma Ramadan kata Rasulullah SAW, man soma Ramadan, summa atbau sittatu minas sawal." fakat soma sahra, fakat soma dahra. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti enam hari, di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Abdulul A'mal, Abdulus Salat Ba'dal Faraid, Salatul Lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Janganlah kalian seperti fulan. Karena yusallil lail semata tarakau. Janganlah kalian seperti fulan. Dahulu dia sholat malam. Dahulu dia sholat taraweh. Tapi kemudian dia meninggalkannya. Maka jamaah sekalian, inilah yang diinginkan. Agar kita senantiasa selesai dari bulan Ramadan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru sebaliknya, keluar kita dari bulan Ramadan justru bertambah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di bulan Ramadan kita rajin berpuasa. Kita menjaga puasa kita, kita menjaga pandangan kita, kita menjaga hati kita dan lain sebagainya. Di malam hari kita bangun, di malam hari kita berdiri, melaksanakan salat tarwih, tapi selesai bulan Ramadan justru naudzubillah kita kembali sebelum seperti Sebelum seperti kita masuk di bulan Ramadan. Seakan-akan kita tidak pernah dilatih dan dibiasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang betul-betul beriman kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubahum wajilat qulubahum Wa idza tuliya alaihim ayatu zada zadahum imanan wa ala rabbi yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman. Lihat perhatikan, hanyalah orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati-hati mereka. Dan ketika ditambah, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka, fazadahum imanan dan kepada Rob mereka bertawakal. Ini orang-orang yang beriman bertambah hati mereka bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ini hati orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka, yaitu bertambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini, janganlah kita berbangga dengan pakaian kita. Janganlah kita berbangga bahwa kita telah memakai pakaian baru. Janganlah kita berbangga bahwa saya sudah melakukan amalan saleh begitu banyak di bulan Ramadan bersedekah, beripak berpuasa, dan salat malam, dan lain sebagainya dari ibadah. Janganlah kau banggakan dirimu. Janganlah kau banggakan, maka itu akan menghapuskan amalmu. Maka yang pantas adalah bertambah ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadai di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala tidak diibadai di siang hari bulan Ramadan dan di malam hari bulan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala diibadi sepanjang hidup kita masih ada di kandung badan. Sepanjang kita masih bernyawa maka Allah Subhanahu wa taala terus diibadai, ditauhidkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an." Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wabudullah atta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang kepada kalian kematian. Inilah yang diinginkan. Sehingga barakallahu fikum kata Nabi Wasallam. Innamal a'malu bil, bil kawatim. Sesungguhnya amalan itu dengan penutup-penutupnya. Maka ketika kita menutup bulan ah, Ramadan dengan amalan saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda. Apalagi diikuti dengan selesainya kita bulan Ramadan, diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abda khairan yasta'malahum." Pakai apa? Yasta'malahum ya Rasulullah. Kala Rasulullah sallam yuafiqu malas soleh. qablal mauti. Dia jika Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan pada seorang hamba kebaikan maka dia akan yastah yastamalu dia yastamalu maka ditanya ya Rasulullah apa itu yastamalu Maka Nabi SAW mengatakan, Yuafiqu a'mala soleh kabla mauti. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal. Inilah, inilah innamal a'malu bikawatib. Inilah amalan yang sesungguhnya. Jangan ketika kita di awal-awal begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika di akhir-akhir justru kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW mengkabarkan kepada kita, Inna rajulan ya'malu a'malal alul jannah. Fayasbiku alil kitab. biak bi'amali alun nar. Pada kulal nar. Wa inna rajulun biak bi'amali alil nar. Fayak Fayasbiku alil kitab. Fayakmal amalal alul jannah. pada kulal jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sosok-sosok, ada seseorang yang dia beramal amalan alul jannah. Kemudian telah ditetapkan baginya, maka di akhir hidupnya dia beramal alul nar, maka dia masuk neraka. Naudzubillah. Kemudian ada seseorang yang dia beramal amalan alul nar, Kemudian telah ditetapkan baginya. Yaitu telah ditetapkan dalam laful mahfud. Kemudian di akhir hidupnya. Dia beramal amal alul jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga. Inilah jamaah sekalian. Yang diinginkan daripada ikmah. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita melakukan sadakal fitri. Melakukan takbir. Dan melakukan salat id ini semua adalah penutup daripada amalan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan salat Idul Fitri. Dan kita mengeluarkan zakat fitri untuk membersihkan diri kita dari kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita puasa, ketika kita salat dan lain sebagainya, tentunya tidak ada yang menjamin di antara kita yang sempurna ibadah kita, sempurna puasa kita, sempurna salat kita. Tidak ada. Maka kita disyariatkan mengeluarkan zakat fitr berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, farada zakat al-fitri tuhratun lisaimi al lahwi wa rafas wa lil masakin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita zakat fitr. Sebagai apa? Sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan lawi, sia-sia dan perbuatan rapas, sesuatu yang ucang ucapan kotor yang jorok yang mungkin pernah dia lakukan di bulan Ramadan dari kekurangan dia di dalam ibadah. Maka dengan zakat fitri ini, dia keluarkan di malam lebaran. Kemudian berakhir ketika sholat idul fitri selesai. Itulah waktu disyariatkannya. Mengeluarkan zakat fitri. Demikian juga waktu dibolehkannya adalah tanggal 28 Ramadan sampai ditegakkannya salat Idul Fitri. Itulah waktu dibolehkannya untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Sebagai apa? Sebagai pensuci pada diri kita di siang hari bulan Ramadan kita berpuasa. Apakah kita sempurna puasa kita? Lah, tidak ada yang menjamin. Maka dengan zakat fitri ini, kita membersihkan dan menyempurnakan puasa kita. Demikian kita, demikian juga ibadah kita di malam hari. Ketika kita berdiri sholat tarwi, tidak ada yang menjamin kita khusus sempurna mengerjakan sholat. Maka dengan zakat ini, akan membersihkan kita dari perbuatan sia-sia, dari perbuatan tidak sempurna dalam mengerjakan ibadat tersebut. Inilah hikmahnya kenapa kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir 10 terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, jika aku mengetahui dengan tanda-tanda bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kuli Allahumma innaka afum tuhibbul apa apa anni. Ya Allah, Ya Allah yang maaf maaf, Padahal kita hanya berbuat jahat, berbuat dolim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang maaf maaf. Maafkanlah aku. Karena sesungguhnya aku maha pemaaf. Dan mencintai orang-orang yang minta maaf. Lihat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita banyak kekurangan. Sebagaimana dalam hadis yang soi. Kullu bani Adam khotta. Wa khairu khotta bi at-tawabun. Setiap anak Adam pasti dia melakukan kesalahan. Dan sebaik mereka yang melakukan kesalahan ada yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat diri kita penuh kekurangan. Walaupun kita betul-betul mencerahkan jiwa kita, harta kita, nyawa kita. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita penuh dengan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan. Sehingga kita disyaratkan banyak berdoa di 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi jika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dan dia sudah pergi. <laughs> Dan tidak ada yang menjamin. Kita akan kembali. Artinya kita akan hidup lagi. Dan Lailatul Qadar tetap akan kembali. Tapi kita. Kullu nafsin da'ikatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Maka apakah engkau tidak merasa bahwasanya kita telah lalaikan. Sepuluh terakhir bulan Ramadan, kita banyak telah berbuat lalai. Di sepuluh terakhir bulan Ramadan meninggalkan ketaatan. Apalagi di bulan Ramadan, banyak kita kelalaian di bulan Ramadan. Sehingga kita banyak-banyak meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afu untuk ibul apa papani. Ya Allah, ya maha pemaaf. Dan menyukai orang-orang yang meminta maaf. Maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku ya Allah. Allahumma innaka afu untuk ibul apa papuanna. Ya Allah, Ya maaf oh maaf maafkanlah aku, maafkanlah kami. Karena sesungguhnya engkau menyukai orang-orang yang minta maaf. Dalam keadaan kita selalu berbuat kurang di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disyarikan kita ber, sebagai bentuk syukur setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dengan pahala yang sangat besar. Allah turunkan kepada kita rahmat, ampunan. Kemudian dibebaskan kita dari api neraka. Kemudian kita diberikan berkah dan rahmat dan ditambah amalan soleh kita berlipat-lipat bahkan puasa kita diberikan pahala yang tidak ada batasannya kemudian begitu nikmat bulan tersebut begitu banyak pahala lebih-lebih kita dikhususkan dengan satu malam. Cuma satu malam yang lebih baik daripada seribu malam. Yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata kita masih banyak yang lalai. Masih banyak yang tidak memperhatikan malam tersebut. Padahal kita cuma diberikan satu malam saja dalam setahun. Tapi kita tidak mencarinya dalam sepuluh terakhir bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kenikmatan yang begitu besar, maka pada hari ini kita bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau Allah taala walitukmilu iddata walitukabbirullah ala ma adakum la'allakum tashkurun sempurnakanlah bulangan bilangan bulan Ramadan dengan munculnya ilal syahwal, maka disyariatkan kita bertakwir, berzikir bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai terbenamnya matahari, malam Id sampai selesai salat Idul Fitri. Kita senantiasa terus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur setelah diberikan begitu besar keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi wa rahmati. Kalau bukan dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, la tabtum syaitan illa qalilan. Niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai bulan Ramadan, seakan-akan dia selesai dari penjara, keluar, dia melampiaskan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya malam itu dihidupkan dengan takbir tapi dihidupkan dengan musik-musik maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya malam itu kita bersyukur kepada Allah bertakbir ketika kita melihat di sepanjang jalan kemungkaran musik yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi dan orang-orang keluar nonton melihatnya ini tandanya mereka ridho seharusnya kita mengingkarinya supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita kita dari adabnya. Agar kita menghidupkan malam tersebut dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dengan banyak bertakbir. Bukan justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan-amalan yang disyariatkan kita lakukan. Kemudian kita mengerjakan salat id. Sebagai bentuk syukur kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat Al-A'raf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, ya. Yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengeluarkan zakat kita, ya. Qad aflaha man tazakka wadakara wadakara rasma rabbih fasalla. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sungguh beruntung orang-orang yang mengeluarkan sakatnya Sungguh beruntung orang-orang yang mengeluarkan sakatnya Ya, keberuntungan bagi mereka orang-orang yang mengeluarkan sakatnya itu sakat fitri. Dan dia berzikir kepada Robnya, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dia bertakbir sebelum dia mengerjakan salat, Pasallah, kemudian dia salat. Ini rangkaian daripada ibadah yang kita lakukan setelah kita selesai daripada bulan Ramadan. Agar kita mengeluarkan zakat kita untuk ya membersihkan diri-diri kita dari noda atau kekurangan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat mengingat nama Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kemudian kita mengerjakan salat Id sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم muslimin. المسلمين فاستغفروا إنه الغفور rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai khutbah pertama, Kemudian mendatangi para wanita mengingatkan, "Ya masaran nisa, fa aksaru alun nar." Wahai para wanita, kalian adalah wanita, kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Kenapa ya Rasulullah kemudian ditanya sebabnya? Karena mereka banyak melaknat dan banyak kufur nikmat. Banyak melaknat apa mengucapkan doa-doa yang jelek. Dan banyak syukur apa banyak kufur nikmat. Mengkumpuri nikmat bukan berarti dia kufur dari Islam, tapi kufur terhadap suami-suami mereka. Inilah kebanyakan mereka dari ahlun nar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Fasaddaqanna." Maka kalian banyak-banyaklah bersedekah walau bisyakal tamar, walaupun dengan setengah biji biji kurma. Sehingga ini adalah syariat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita. Apalagi di zaman ini, Nabi Wasallam mengatakan, simpani min ahli Ada dua golongan dari kalangan wanita. Mereka adalah penghuni api neraka yang saya tidak melihat pada yaitu tidak melihat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dua sifat itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata ada di zaman ini dan begitu banyak adalah wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian tapi telanjang karena mereka menempatkan aurat-aurat mereka. Karena wanita itu adalah aurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal Marah al-aurah, innaman nisa al-aurah." Sesungguhnya para wanita itu adalah aurat. Mereka adalah fitnah bagi kaum lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adarra fitnah ala rijal an-nisa. Dan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah fitnahnya kaum wanita. Karena inilah yang menghancurkan Bani Israel. Ya, inilah menghancurkan Bani Israel. Dia adalah kaum yang kuat dan besar. Tapi dia hancur disebabkan karena fitnah wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, Pattakun nisa, pattakun dunia. Takutlah kalian kepada para wanita. Dan takutlah kalian kepada dunia. Padahal wanita bagian daripada dunia. Kemudian Nabi SAW memisahkan. Menunjukkan bahayanya wanita tersebut. Bahayanya fitnah wanita tersebut. Bagaimana mungkin bisa berbahaya karena dia mampu menghancurkan dan membuat orang yang berakal, yang sempurna akalnya itu dan sempurna keadilannya itu tunduk di bawah telapak kakinya. Inilah bahayanya kaum wanita. Padahal Nabi SAW mengkabarkan kepada kita, Innal marha satu din wal akal. Sesungguhnya wanita itu kurang agamanya kurang agamanya dan kurang akalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bagaimana bisa? Karena para wanita ketika kurang agamanya, ketika dia haid, ketika dia nifas, maka dia tidak puasa dan tidak sholat. Inilah menunjukkan kurangnya agamanya. Dan ketika dia bersaksi, maka dua wanita seperti persaksian dua wanita seperti persaksian satu lelaki. Maka ini menunjukkan bagaimana kaum wanita tersebut kurang agama dan akalnya, tapi mampu mendudukan dan menaklukkan kaum lelaki yang kuat di bawah telapak kakinya, tunduk di bawah perintahnya. Dan ini yang terjadi di zaman kita. Mereka wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya mereka adalah ya menampakkan aurat-aurat mereka. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita yang pergi sholat malam, sholat isya, menghadiri sholat malam, itu dalam keadaan memakai wangi-wangian. Itu saja Nabi SAW melarang wanita untuk mendekati masjid. Wala takrabanna masajinana. Maka janganlah para wanita mendekati masjid-masjid kami. Ketika dia mendatangi masjid itu dalam keadaan memakai wangi-wangian. Maka jika dia pergi dan melewati suatu kaum lelaki dan menciumnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mensifatinya zani, pezina, naudzubillah. Sehingga bagaimana jika dia pergi pasar, pergi pesta, pergi ini memakai wangi-wangian, bersolek dan lain sebagainya, tentunya dosanya lebih besar. Pergi masjid saja dilarang jika dia memakai wangi-wangian agar tetap dia di rumah, jangan dia mendatangi masjid dan dia dijuluki dan disifati oleh Nabi SAW sebagai pezina. Ini teguran keras bagi para wanita agar dia jangan bertabarut. Dan ini adalah model yang kedua dari kaum wanita dari Al-Lunar yang senantiasa bertabarut. berias menampakkan kecantikannya, menampakkan perhiasannya dan lain sebagainya. Karena wanita itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa karni fi buyutikunna." Maka tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian keluar kecuali ada kebutuhan. Jika kalian keluar, maka jangan kalian menampakkan aurat kalian. Jangan kalian memperlihatkan perhiasan-perhiasan kalian dan janganlah kalian bertabarruj. Ya. Karena sesungguhnya perbuatan tabarrut itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Inilah yang diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi anehnya di zaman ini, dia menjadikan tokoh kaum wanita yang bukan dari kalangan para sahabiah, bukan dari kalangan istri-istri Nabi SAW. Dia jadikan tokoh dari kalangan pahlawan revolusi. Kita tidak tahu apakah dia dari kalangan alul jannah atau Alunar. nar. Tidak ada yang menstazkia mereka. Tapi para sahab, para istri-istri Nabi SAW, para sahabiah, para istri-istri sahabat, mereka sudah mendapatkan pujian dan tazkia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang mereka kita contoh. Itulah kita jadikan penuh hutan. Dan ketika turun ayat memerintahkan istri-istri para nabi untuk menutup aurat-aurat mereka, maka mereka mengambil gorden kain gorden-gorden mereka menutupi semua tubuh mereka. Kemudian mereka pun tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar seperti kita di zaman ini. Begitu banyaknya kaum wanita keluar, kemudian tidak memperhatikan aurat mereka. Bahkan sekarang, pakaian dalam, pakaian rumah dipakai di luar rumah, pakaian di luar rumah dipakai di dalam rumah. Terbalik kadang wanita sekarang. Bagaimana mungkin mereka bisa selamat? Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kebanyakan mereka dari penghuni api neraka. Oleh karena itu, wahai para wanita. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalihatun qanitatun afidatun lima afirallah Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya dan kehormatan suaminya. Dia menjaga harta suaminya. Dia tidak dia tinggal di rumah dan tidak keluar rumah ketika suaminya tidak ada. Dan dia tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada. Dan dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Demikian juga ini adalah wanita-wanita yang soleha yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwasanya maukah aku kabarkan kepada kepada kalian wanita pengundi surga maka Nabi SAW mengatakan al walud wal wadud wanita pengundi surga adalah yang peranak yang subur dan penyayang, penyayang kepada anak-anaknya, penyayang kepada suami-suaminya, penyayang kepada yang lainnya. Dan jika suaminya marah kepadanya atau dia marah kepada suaminya, maka dia akan datang kepada suaminya meminta maaf, membendangkan taannya. Maafkanlah aku, ridholah aku. Saya tidak akan tenang tidur sampai engkau memaafkan. Kenapa? Karena malaikat akan terus melaknat kepadanya sampai waktu subuh jika dia tidak mencari keriduan suaminya. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah pirirati sajik dan sakat Allah pi ghadabi sajitik. Kata Allah Subhanahu wa taala, eh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ridhonya Allah ada pada ridho suamimu. Dan marahnya Allah ada pada marahnya suamimu. Maka carilah keriduan suamimu, janganlah kalian mencari kemurkaannya. Sehingga Nabi sehingga uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW seorang sahabiah. Dia bertanya, ya maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya pada istrimu naruki wajannati. Sesungguhnya pada istrimu itu ada surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah seorang istri ada pada suaminya, ada pada dalam rumahnya. Disitulah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan fitnah sehingga dia diancam dengan api neraka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahai para wanita, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya karena kalian adalah wanita yang kurang akal dan agamanya sehingga kalian adalah wanita yang paling banyak penghuni dari api neraka ini, maka banyaklah beristighfar dan mencari ridha Allah pada suami-suami kalian. Demikian juga para wanita-wanita yang belum menikah agar dia menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, jangan dia mem memperlihatkannya kepada laki-laki dengan memamerkannya, keluar memakai motor, memakai wangi-wangian, memakai listrik dan semisalnya sehingga dia pun membawa fitnah bagi kaum pemuda. Demikianlah fitnah itu sangat dahsyat. Sehingga ketika kalian sudah ingin menikah, maka hendak ketika kalian meninggi syahwat kalian, maka hendaklah kalian menikah. Kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya masyarakat sabab, man istata'a minkum ba falyatazawwad, fa inna 'alaikum abghadul basar wa aksana lil fat." Fa in lam yastati alaikum siyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda dan pemudi, jika kalian sudah ingin menikah, Kalian memiliki syahwat dan dikhawatirkan kalian jatuh dalam perzinaan, maka menikahlah kalian. Karena sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan kalian. Jika kalian tidak mampu, maka jalan keluarnya adalah berpuasa. Karena itu adalah tameng. Ini adalah tameng. Maka hendaklah orang tua ketika sudah melihat anaknya ingin menikah, maka segera nikahkan. Jangan lagi ditunda-tunda. Segera dinikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Sehingga kita akhiri dengan doa pada khutbah kita ini. Kita mendoakan diri-diri kita dan juga kaum muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala Ali Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka amidul majid. Allahumma gafir lana. ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين وللمسلمين والمؤمنات وللمس وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء منه والأموات إنك كريم مجيب دعوات Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an takfir lana dunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma sifa ala haji amka. Allahumma sifa kamilan ala haji hamka. Allahumma sifat kamilan ala haji hamka. Ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu al mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.